dari info info ini sudah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suaranya jelas ikhwan ya Jelas. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.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 Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mencurahkan nikmatnya kepada kita semua di mana pada hari ini dengan izin Allah Azza wa Jal kita dapat berkumpul di majlis dan masjid dan tempat yang mulia ini yaitu Masjid Tauhid yang dulunya dikenal dengan Masjid ARH. Dalam rangka untuk mengkaji suatu perkara dari ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada kita semua. Dan tidak lupa saya sampaikan di sini terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara kajian dari para mahasiswa-mahasiswa kedokteran FKUI dan juga panitia masjid yang mempersilahkan dilangsungkannya acara ini dan juga kepada hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan momentum ini dan acara ini semata-mata dalam rangka untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan semoga itu semua menjadi tambahan pahala bagi kita semua di akhirat kelak amin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kajian kita sebagaimana yang telah kita ketahui bersama itu tentang tiga landasan utama dalam beragama yang diusulkan oleh panitia itu diambil dari kitab usulul Salasah. Dan insya Allah Ta'ala kalau Allah Azza wa Jal kan kita bisa menamatkan kajian kita ini dalam dua kali pertemuan Sabtu ini dan besok. Dan saya berkesempatan untuk mengisi pada pertemuan yang pertama. Dan insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan yang kedua oleh Ustadz kita yang juga dipilih oleh panitia yaitu Ustadz Ali Basuki LC yang akan melanjutkan kajian kitabnya esok hari. Hadir mulian Allah, sebelum kita memulai, tentunya yang namanya kita ngaji, kita pengen ada bekal yang bisa kita bawa. Maka saya dan juga disetujui oleh panitia berinisiatif untuk mengedarkan kepada antum sekalian suatu modul daurah yang memang sengaja kita buat ya. Jadi ini nggak sama dengan buku usul salasah yang sudah antum punya di rumah. Ini cuma matan aja. Cuman apa itu matan? Perkataan penulis kitab, nggak ada penjabarannya. Jadi di bawahnya itu sengaja dikasih garis-garis. Maksudnya untuk catatan antum. Nah ini nggak beredar di Gramedia ini Cuman ada di sini. Jadi kalau kawan-kawan sekalian ingin menyimak jadi saya anjurkan untuk memiliki dan mencatat faedah-faedah pada selembar kertas tersebut. Sebelum kita mulai, kitab usul salasa ya tiga landasan utama. Ini ditulis oleh seorang imam yang mulia, yaitu yang dilahirkan pada abad ke-11 Hijriah. Tepatnya pada tahun 1115 Hijriah. Beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dilahirkan di kota Najd. Tepatnya lagi di suatu negeri yang dikenal dengan sebutan Uyainah. Dikenal dengan sebutan Uyainah. Sebagaimana umumnya para ulama-ulama Islam, begitu pula Muhammad bin Abdul Wahab kecil ini, beliau tumbuh dalam rumah dan bimbingan yang penuh dengan ilmu. Itu ilmu agama di sini ya. Beliau Sejak kecilnya sudah menghafal Al-Quran dan juga bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama dan kebetulan gurunya ketika itu bapaknya sendiri. Karena bapaknya yaitu Abdul Wahab bin Sulaiman adalah seorang fakih yang kabir, fakih besar di negeri Oyainah Bahkan beliau seorang kodi, Ya, seorang hakim agung pada masanya. Sehingga Muhammad kecil ini tumbuh sebagai putra yang soleh. Bagaimana itu idaman kita semua ya. Punya anak yang soleh, kalau perempuan soleha. Muhammad kecil ini tumbuh dalam rumah ilmu sehingga dia besar sebagai anak yang soleh. Ketika dia mencapai usia balik, Dia pergi haji. Dan di Masjidil Haram, yaitu di tanah suci, di sana beliau menyempatkan diri juga untuk menuntut ilmu agama. Belajar di Makkah. Kemudian dari Makkah beliau melanjutkan perjalanan untuk menuntut ilmunya ke Madinah. Dan di Madinah Beliau mengambil ilmu dari ulama yang masyhur, populer ketika itu. Ada dua orang yang populer. Dari kedua orang inilah beliau dikenal berguru kepadanya. Yang pertama adalah Syekh Abdullah bin Ibrahim An-Najdi dan yang kedua Syekh Muhammad Hayatus Sindi. Kemudian tidak sampai di situ. Beliau juga melanjutkan untuk ilmu ke Irak. Ya, kalau Irak itu negerinya. Tapi kota yang dituju waktu itu adalah Basrah. Di situ beliau juga mengambil ilmu dari ulama Basrah. Dan beliau dikenal dengan dakwah tauhid, mengajak kepada tauhid, memerangi kesyirikan, dan dikarenakan semangatnya beliau dalam mengajak orang kepada tauhid dan memerangi kesyirikan orang-orang yang jahat yang ada di Basrah ketika itu berusaha untuk menyakiti beliau sehingga akhirnya mereka pun berhasil mengusir Muhammad bin Abdul Wahab yang ketika itu sudah muda ya, sudah perjaka, diusirlah Muhammad bin Abdul Wahab ini. Dan ketika itu dia diusir bersama gurunya yang namanya Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Diusir mereka berdua dan mereka pun pergi ke satu negeri yang dikenal dengan sebutan Az-Zubair. Kemudian dari Zubair mereka pergi ke negeri lain yaitu Al-Ahsa sampai akhirnya sampai di satu negeri yang namanya Huraimala. Dan di Huraimala ini beliau berkumpul lagi bersama bapaknya. Berkumpul kembali bersama bapaknya dan itu terjadi pada tahun 1140 Hijriah. Di negeri itulah yaitu di Huraimala itulah beliau menyibukkan diri dengan belajar dan kembali lagi mengajar. Sampai akhirnya wafat bapaknya pada tahun 1153 Hijriah. Nah, ketika wafat bapaknya, orang-orang jahat yang tidak suka dengan dakwah beliau, mereka mulai mengganggu kembali dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Sampai-sampai mereka ingin membunuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Akhirnya dari sanalah beliau pindah kembali ke negeri Al-Uyainah. Balik lagi ke kotanya. Dan di Uyainah, yaitu tempat kelahirannya, pada waktu itu pemimpinnya, ya kalau tapi kita mungkin rajanya adalah seorang yang namanya Uthman bin Muhammad ibnu Muammar. Diterima oleh Uthman bin Muhammad. Bahkan disokong dia untuk berdakwah. Maka berdakwahlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengajak para tauhid memerangi kesyirikan, menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di, di atas kuburan. Dan beliau juga menegakkan hudud, hukum Islam di negerinya al -Uyayna. Tapi oleh karena pada masa itu negeri Najd ini adalah kerajaan yang terpecah-pecah. Ya. Kerajaan yang terbagi-bagi. Setiap daerah itu memiliki raja sendiri-sendiri. Ada dari satu negara daerah yang tunduk kepada daerah lain, ada yang mereka mustakil, itu berdiri sendiri. Dan oleh karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dakwahnya itu mengajak kepada tauhid, meraih kesyirikan, dan dakwah yang dilakoni oleh Syekh ketika itu adalah dakwah yang kawiyah, dakwah yang kuat. Karena belum ada pada masa itu orang sampai mereka menegakkan hukum had, hukum Islam, ya, merajam penzina, pencuri dipotong tangan. Sehingga berita tentang Syekh Muhammad dan dakwahnya ini tersebar ke negeri-negeri negeri-negeri tangga. Dan ketika itu ada beberapa daerah yang mereka lebih kuat dari negeri Uyainah ini merasa tidak senang dengan dakwah Syekh. Dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka mereka pun mendatangi pemimpin Uyainah yaitu Utsman bin Muhammad bin Muammar tadi. Maka didesaklah, dilobilah Utsman bin Muhammad bin Muammar ini untuk mengusir syekh. Dan Utsman bin Muhammad bin Muammar ini bukan profil yang kuat. Dia nggak kuat menghadapi tekanan, tekanan luar negeri gitu gitu. Maka akhirnya dia pun mendatangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan menawarkan Syekh untuk keluar dari negerinya. Kasarnya diusir lagi. Maka singkat cerita Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah pun akhirnya keluar dari Al-Uyainah. Tadi nah, situlah beliau berjalan seorang diri. Wahwal wahid dan tidak ditemani seorang teman pun membawa pergi agama dan dakwah. Kita bisa bayangkan bagaimana keterasingan dakwah tauhid ketika itu. Sehingga akhirnya sampailah beliau di satu negeri. Dan ketika itu di penghujung siang, ya, antum bisa bayangkan yaitu di curahan terik matahari berjalan seorang diri beberapa hari hingga ya, Sampailah beliau di satu negeri yang namanya Diriyah. Ya, ini masih dalam wilayah Najd semua ini. Najd itu kawasan besar gitu ya. Kalau Mekah, Madinah itu masuk kawasan Hijaz namanya. Masuk Hijaz. Ini Najd itu ada negeri-negeri yang ada pemimpin-pemimpinnya masing-masing. Dan dulu belum ada mobil gitu ya. Atau kalaupun ada di Eropa di situ belum ada mobil, belum sampai. Maka sampailah di dir'iyah. Dan ketika itu pemimpin dir'iyah itu adalah seseorang yang dikenal dengan nama Muhammad bin Su'ud. Awalnya Muhammad bin Su'ud ini ragu untuk menerima Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi lagi-lagi, sebagaimana kata orang, di balik nama besar seseorang pasti ada perempuan maka yang membesarkan hati dan menguatkan Muhammad bin Su'ud yaitu Amir di Ra'iyah ketika itu istrinya. Istrinya sendiri. Maka disupportlah suaminya ini untuk menerima ini seorang alim yang akan datang kepadamu seorang da'iyah ilallah. Bahwa dia membawa agama Allah, menyuruh kepada tauhid, memerangi kesyirikan, sambutlah dia dan dukunglah dakwahnya. Sehingga akhirnya tasajja Muhammad bin Su'ud ini pun akhirnya muncul keberaniannya, tapi dia masih bingung. Saya panggil dia kemari atau saya samperin dia karena Syekh Muhammad bin Abdullah ketika itu dia singgah di rumah salah seorang warga Maka disuruhlah oleh istrinya ini bahkan datangi orang itu. Datangi ulama besar ini. Maka didatangilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga singkat cerita terjadilah ya kesepakatan antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Al-Imam Muhammad bin Su'ud. Ya. Perjanjian untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semenjak itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak lagi keluar dari Bidaiyah. Karena di antara yang diucapkan oleh Muhammad bin Suud, aku khawatir kalau aku bela dakwahmu, kemudian kamu hebat, kamu pun akhirnya menang, kamu pun memiliki kekuasaan, kamu akan pergi ke negeri yang lain. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, aku akan tetap tinggal di sini dan akan terus mengembangkan dakwah di negeri ini. Sehingga akhirnya semenjak itu Diriyah dikenal sebagai negeri hijrah. Sehingga datanglah ke negeri Diriyah ketika itu para tolabatul ilm ya para penuntut ilmu ada yang datang sendiri-sendiri dan ada yang datang berombongan-berombongan dan dari diriyah inilah dan tegaklah negeri tauhid yaitu negeri Saudi Arabia cikal bakalnya itu dari as ya perjanjian ya janji setia antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Su'ud rahimahumallahu ajma'in Nah ini singkat dari sirahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau di Arab Saudi ini PSPB-nya. Ya, kalau di kita ada PSPB, sana PSPB-nya kayak gini. Baik. Karena kita akan membahas kitabnya. Jadi tadi itu kita sampaikan agar kita mengetahui sedikit tentang sejarah penulis. Adapun kitab Al-Usulul Talatah ini sebagaimana kitab-kitab beliau yang lain. Karena dikenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab oleh karena pada zaman tersebut zaman merebak kesyirikan di mana-mana. Di dunia Islam, di Najd, di Hijaz, orang-orang menyembah kuburan, menyembah kubah, dan seterusnya. Maka fokus dakwah asyik ketika itu. Nah ini tercermin dari tulisan-tulisan dan juga dari surat-surat yang beliau kirimkan itu adalah tentang ajakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang dikenal dengan tauhid. Maka kitab al usulul Salasah Ini menitik beratkan kepada perkara tauhid. Meskipun di situ juga disinggung hal lain dari dasar-dasar Islam. Dan kalau antum buka halaman yang pertama, di situ ada daftar isi. Ini penting untuk dikemukakan. Yang belum dapat ini bisa ambil sama panitia ya. Ini nggak ada loh di Gramedia. Cuman ada di sini. Pada halaman pertama, ini penyederhanaan ikhwan. Kadangkala kalau kita baca syarah baru baca dikit ngantuk. Baca lagi ngantuk, nggak selesai-selesai. Ditanya usul selasa apa? Nggak ngerti. Maka disederhanakan dalam format seperti ini. Maka dibuat daftar isi yang sangat sederhana. Ya, biar kita ngerti gambaran umumnya itu usul salasa kayak apa sih. Jadi sebelum masuk kepada tiga landasan pokok itu ada mukaddimah. Mukaddimah ada dua. Ada empat pelajaran. Kemudian ada tiga pelajaran. Baru masuk landasan yang pertama. Yaitu mengenal Allah Ta'ala. Di situ juga ada pembahasan tentang macam-macam ibadah dan dalil-dalil ibadah. Kemudian masuk ke landasan kedua mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian disebutkan di situ tingkatan pertama dari agama Islam, Islam dan rukun-rukunnya. Kemudian tingkatan yang kedua iman dan rukun-rukunnya. Lantas tingkatan yang ketiga ihsan dan rukun-rukunnya. Kemudian yang keempat landasan yang ketiga selesai. Ya, walaupun di landasan yang ketiga ini ada pembahasan tentang hijrah, tapi kita nggak bikin subjudul nggak apa-apa. Baik. Semoga upaya ini ada manfaatnya dan bisa memberi faedah bagi antum semua. Dan di sini saya nggak akan pegang ini ya. Yang saya pegang kitab aslinya. Tapi terjemahannya itu sudah ada sama antum. Antum bisa simak di situ. Walaupun meleset-meleset dikit, tapi maknanya insya Allah sama. Baik. Mari kita mulai insya Allah pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai kitabnya dengan basmalah. Basmalah yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kebiasaan dari penulis penulis Islam tentunya. Para ulama-ulama kita kalau nulis pasti mulainya dengan Bismillah. Karena di sana ada sebuah hadis ya meskipun hadisnya itu lemah akan tapi seseorang memulai dengan bismillah itu tabarukan dalam rangka mencari barokah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya berbunyi kullu amrin zibalin la yubda'u fi bismillah fa abtar. Semua perkara penting yang nggak dimulai dengan Bismillah itu terto itu akan tertolak. Maksudnya tertolak di sini hilang barokahnya. Jadi apakah perkara itu pengajian, ya, atau perkara penting lainnya, atau perkara penting lainnya dari urusan-urusan yang kecil maupun besar, akan mulai kita dengan Bismillah. Begitu pula dalam penulisan-penulisan. Karena dengan bismillah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian bismillah sendiri dengan nama Allah, maksudnya dengan segenap nama Allah. Ya dengan semua nama Allah Azza wa Jalla. Karena isim di sini bentuknya mufrad, itu tunggal. Ya, dan dia bersandar disebut dalam bahasa Arab mufradun mudhaf. Tunggal yang bersandar itu maknanya apa? Umum, artinya dengan semua nama Allah. Ya, dan huruf ba dari bismillah itu lil isti'anah. Artinya memohon pertolongan dengan nama Allah. Maksudnya dengan segenap nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya lafzul jalalah, Allah. Allah itu zul uluhiyah. Itu yang diibadahi. Arti Allah itu Zul Uluhiyah. Ya. Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim ini dua nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang satu Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Ar-Rahman sendiri itu memiliki arti yang memiliki sifat rahmat. Ya. Yang ada pada zatnya yang ada pada zatnya, pada diri Allah Azza wa Jal. Sedangkan Ar-Rahim adalah yang memiliki sifat rahmat yang dia sampaikan kepada makhluknya. Ya, yang dia sampaikan kepada makhluk. Jadi ada beda. Makanya dalam terjemahan kita biasa dibedakan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang maha pengasih lagi maha penyayang gitu ya. Tapi sebenarnya lebih dalam daripada itu karena Rahman adalah sifat rahmat yang ada pada zat Allah sedangkan Rahim sifat rahmat yang dia sampaikan kepada makhluknya. Makanya dalam Al-Qur'an bunyinya wa kana bil mu'minina rahiman dan Allah kepada orang yang beriman rahim. Disebut rahim nggak disebut rahman. Gitu ya. Nah, ini singkat tentang makna basmalah. Kemudian asyik Muhammad itu penulis kitab beliau berkata i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail ini empat pelajaran yang kita bahas sekarang nih singkat aja kata beliau ketahuilah ini salah satu metode yang bagus dalam pengajaran ya untuk guru dan para dosen ketika seorang mengatakan ketahuilah maka orang yang mendengar itu akan terpancing perhatiannya apa sih gitu kan Nah ini juga bersumber dari Al-Quran di mana Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah Bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka ini metode yang baik. Ya, sehingga ketika seorang guru mengatakan ketahuilah, maka si murid dalam keadaan siap menerima ilmu. Dan kapan murid dalam keadaan siap menerima ilmu, ilmu yang akan disampaikan itu lebih lebih masuk. Seperti itu. Maka ini ditempuh oleh Syekh. I'lam kata beliau. Ketahuilah. Rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Nah, ini juga faedahnya banyak. Ya. Kenapa seorang guru sebelum dia menyampaikan satu ilmu dia katakan semoga Allah merahmatimu. Ya, jawabannya karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru, seorang mubalid itu fungsinya hanya sampai kepada apa? Menyampaikan. Hanya sampai kepada menyampaikan. Apakah audiensnya, madu'unya itu mengerti, menerima atau tidak? Itu urusan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini juga terdapat pelajaran yang penting di mana seorang guru dan seorang mubalik, seorang dai tidak bersandar kepada kemampuan diri sendiri dalam memberi pemahaman kepada si murid. Tapi dia tahu bahwa tempat sandaran dia siapa? adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdoa. Semoga Allah merahmatimu. Maka di sini terdapat bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah, dalam mengajar, dalam tablik. Nah, ini mufid, nah, ini berguna sekali kalau kita sadari. Bukan hanya dalam format mengajar, tapi dalam semua urusan. Dan mungkin kita yang sudah banyak bapak-bapak yang sudah banyak makan asam garam gitu ya, sering mendapati. Ketika dia bergantung kepada kemampuan diri sendiri, sering kali dia dapati kegagalan. Maka ketika dia sampai di rumah dia bermunajat kepada Allah, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa kekuatan itu di tangan Allah, baru di situ datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula seorang dai ilallah kalau dia menyadari bahwa hidayah itu di tangan Allah, dia memiliki sandaran yang kuat ya dan ketergantungan yang tinggi kepada Rabbnya Subhanahu wa taala dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, nah ini penting, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari doa yang diucapkan seorang guru pada murid. Yaitu bahwa dakwah itu dibangun di atas prinsip ya, alin. Apa itu lin? Lemah lembut. Karena doa itu menunjukkan akan kelembutan. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah beri hidayah kepadamu. Maka ini menjadi asas seorang dai dalam berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kata beliau, itu kata penulis kitab, "Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Bahwasanya wajib atas kita mempelajari empat perkara, kata beliau. Apa nah, aja keempat perkara ini? Al-ula al-ilm. Yang pertama adalah ilmu. Kita sebutkan dulu satu persatu nanti kita ulas ya secara rinci. Yang kedua adalah al-amalu bih, mengamalkannya. Dan yang ketiga ada dawatu ilaih, yaitu mendakwahkannya. Dan yang keempat as-sabru 'alal adzafi, bersabar atas gangguan di jalan dakwah. Sini ada empat berarti. Wajib bagi kita mempelajari empat hal. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmu itu. Yang ketiga, mendakwahkan ilmu itu. Yang keempat, sabar di jalan dakwah dalam mendakwakan ilmu itu. Ya. Dan keempat hal ini dalilnya surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa ya, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian illa alladziina aamanu kecuali orang-orang yang beriman yaitu beriman dengan ilmu. Ini dalil yang pertama. Wa amilus salihat dan mengamalkan amalan yang soleh, yaitu mengamalkan ilmu tadi. Jelas ya? Dan yang ketiga, watawasau bil hak dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Ya, ini dakwah. Mendakwakan ilmu tadi. Dan yang keempat, watawasau bersabar dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Nah, ini bersabar di jalan dakwah. Nah, ini ulasan singkat ya tentang bahasan kita sekarang. Baik. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa wajib bagi kita mempelajari empat hal. Yang pertama adalah al-ilm. Kemudian beliau mendefinisikan apa itu ilmu. Apa sih ilmu itu? Kata beliau qala wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu itu dalam Islam gitu ya. Adalah mengenal Allah. Ini yang pertama. Yang kedua wa ma'rifatu nabiyyih, mengenal nabinya. Dan yang ketiga wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Baik. Jadi ilmu itu tiga. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalil. Ya. Dan ilmu inilah yang datang ya padanya pujian ya kepada orang yang mencarinya, pujian terhadap ilmunya, anjuran dan dorongan serta motivasi untuk mencarinya, Begitu pula ya, keutamaan-keutamaan bagi orang yang menuntutnya dan seterusnya. Seperti misalnya yang terdapat dalam firman Allah Azza wa Jal, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan dia diberi ilmu Allah angkat dia berapa derajat. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu ini. Mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya dan mengenal agama Islam dengan dalil. Itu ilmu agama gampangnya. Seperti juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah fahamkan dia urusan agama. Maka ini dimaksud dengan ilmu dalam hadis itu adalah ilmu ini, itu ilmu agama. Begitu pula dalam hadis yang lain. La hasada illa fitnatain rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakati fil haqq wa rajulun atahu Allahu hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kata Nabi, tidak ada kata hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah beri dia harta, kemudian dia habiskan di jalan kebenaran, dan seorang yang Allah beri dia hikmah, maksudnya ilmu, kemudian dia habiskan untuk belajar dan mengajarkannya. Maksudnya ilmu di sini ilmu ini, ilmu agama ini. Kemudian kalau kita pengen mengetahui, kan tadi dikatakan annahu yajib, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari tiga perkara atau empat perkara. Yang pertama ada ilmu. Itu mempelajari ilmu agama. Kan wajib itu ada derajat-derajatnya. Belajar ilmu agama, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya itu masuk derajat wajib. Di sini fardu ain atau fardu kifayah. Maka jawabnya ada yang sifatnya fardu ain di mana tidak boleh seorang muslim pun nggak belajar tentangnya. Berarti mengenal Allah, mengenal lagi nya Dan mengenal agama Islam dalam perkara-perkara seperti misalnya bagaimana bersuci, Bagaimana sholat. Gitu ya. Yang punya harta dan hartanya sudah mencapai nisab, kemudian sudah sampai haulnya, dia harus tahu hukum zakat. Dia mampu pergi haji, dia harus tahu hukum haji. Itu fardu ain bagi dia. Dan selainnya itu fardu kifayah. Selainnya adalah fardu fardu kifayah. Maka pengertian wajib di sini itu ada yang porsinya fardu ain dan ada yang porsinya fardu fardu kifayah. Dan yang akan dibahas dalam usul salatah itu yang sifatnya fardu ain semua. Ya, karena di sini nggak akan dibahas mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, maksudnya hukum waris nggak dibahas di sini. Itu fardu kifayah. Ya. Atau mandikan jenazah, tadi bahas di sini. Tapi perkara-perkara yang masuk kategori apa? Fardu yaitu yang paling mendasar sekali. Yang belum punya ini bisa ambil di panitia ya. Yang belum punya ini ambil di panitia. Baik, kita lanjutkan. Maka beliau mengatakan di sini, bahwasanya wajib bagi kita mempelajari empat perkara. Yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu agama. Apa ilmu agama itu? Dijelaskan yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil. Taib yang pertama yaitu mengenal Allah. Yaitu mengenal Allah Azza wa Jalla dengan hati. Ya, dengan ilmu. Ya, dengan pengenalan yang menjadikan seseorang itu bisa menerima syariat Allah. Ya. Jadi ya, dia pelajari agama Allah ini sehingga dia mengenal rohnya Jalla wa'ala ya yang menciptakan dia memiliki dia mengatur dia ini dibahas dalam ilmu tauhid sehingga akhirnya muncul pengagungan dia kepada Allah dan rasa takut dia kepada Allah, malunya dia kepada Allah kalau dia bermaksiat misalnya. Kenapa? Karena dia kenal Robnya. Nah ini yang dimaksud dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Sehingga orang itu akhirnya dari hasil perkenalan dia dengan Allah, dia jadi tunduk kepada syariat Allah. Dia jadi taat kepada Allah Azza wa Jalla dan menjalani hukum-hukum syariat Allah sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang dimaksud dengan mengenal Allah dan sasarannya. Kemudian yang kedua, qala wa ma'rifatu Nabiyyi. Ini yang kedua, yaitu mengenal nabinya. Yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yaitu nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ya dengan pengenalan yang menjadikan dia juga menerima petunjuk yang dibawa oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam berupa al-huda, ya dan ad-dinul haq dan agama yang benar. Apa itu al-huda? Al-huda itu al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan dinul haq, agama yang benar itu apa? Amalan yang soleh. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Kata Allah. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa dua hal. Apa itu? Al-Huda. Dan yang kedua apa? Agama yang benar. Al-Huda itu apa? Al-Huda adalah al-ilmun nafi' ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua al-amalus saleh, amal yang saleh. Apa sih ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang memupus keraguan sama sekali tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini. Gak lagi menyisakan keraguan. Kalau kita masih punya keraguan terhadap perkara tauhid misalnya, ya, apakah tauhid uluhiyahnya atau tauhid asma wa sifatnya, maka tuntut ilmu, belajar terus sampai hilang keraguan kita. Maka itu ilmu yang bermanfaat. Dan buah dari ilmu yang bermanfaat ini apa? Amalan yang soleh. Itu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan. Jadi kita wajib mengetahui ya ilmu agama diantaranya dimaksud dengan ilmu agama di sini apa? Mengenal Nabi kita. Tapi bukan cuma sekedar tahu, oh namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, negerinya di Mekah, cukup. Tapi syariatnya dilanggar, perintahnya nggak dikerjakan. Nah, bukan itu maksudnya. Tapi kita mengenal Nabi kita hingga kita menerima ajaran yang beliau bawa dari yang berupa petunjuk dan agama yang benar tadi. Membenarkan berita yang beliau bawa, mengerjakan apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam larang dan menjalani hukum syariatnya dan ridha menerima akan keputusannya. Karena kalau kita lihat sekarang ini banyak orang ngaku umat Muhammad tapi mereka tidak menerima keputusan Nabi Muhammad Nabi sebagai atau keputusan Muhammad sebagai nabinya. Padahal ini syarat utama orang beriman. Fala wa rabbika la yu'minun. atau Allah, sungguh demi Rabbmu, mereka itu tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka itu yuhakkimuka. Menjadikan engkau, wahai Nabi, sebagai hakim, sebagai pemutus. Ya, pengambil keputusan. Fima syajara bainahum dalam perkara yang mereka perdebatkan. Terjadi perdebatan larinya kepada ya, undang-undang buatan. Terjadi perdebatan larinya kepada hukum orang, bukan kepada hukum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah selanjutnya, "Tsumma jidu Kemudian mereka tidak lagi mendapati fi anfusihim dalam diri mereka harajan, rasa sempit. Fima qadait terhadap apa yang engkau wahai Nabi putuskan. Jadi nggak cukup, oh saya terima hukum Nabi, tapi hatinya masih berat. Ini belum. Sampai dia apa? Tidak lagi mendapati dalam dirinya rasa sempit. Kemudian ditekankan lagi oleh Allah, wa yusallimu taslima dan dia menerima dengan selapang-lapangnya. Karena makna Islam itu apa? Istislam, yaitu berserah diri kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Dan ayat-ayat tentang hal ini banyak sekali. Kemudian yang ketiga adalah mengenal agama Islam dengan dalil. Itu dengan dalil-dalilnya. Ya, itu mengenal agama al-Islam apakah dengan maknanya yang umum atau dengan maknanya yang khusus. Karena Islam itu amun wa khas. Umum dan khusus. Yang umum adalah yaitu peribadahan kepada Allah Azza wa Jal dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semenjak putusan Allah yang pertama sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ini Islam dengan pengertian yang umum. Yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan syariatnya Ya. Yang mana hal ini sudah ada semenjak utusan Allah yang pertama. Siapa? Siapa utusan Allah yang pertama? Nabi Nabi Nuh alaihissalam. Yaitu Rasulullah yang pertama. Karena Allah mengatakan In, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Nabi Maksudnya wahai Muhammad, sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh, tak dibilang kepada Adam. Ya, Adam itu nabi, tapi utusan Allah yang pertama siapa? Nuh alaihissalam. Ya. Nah, ini Islam dengan pengertian yang umum yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah. Yang mana hal ini berlaku semenjak syariat utusan Allah yang pertama Nabi Allah Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau Islam dengan pengertian yang khusus. Islam dengan pengertian yang khusus itu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah Islam yang yang khusus. Ya. Nah, kalau kita kembalikan kepada pengertian ini orang Yahudi di zaman nabinya itu muslimun. Mereka orang Islam. Tapi orang Yahudi di zaman nabi kita kafir. Kalau dia nggak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasara di zaman nabinya itu Isa alaihissalam mereka apa? Mereka muslimun. Tapi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Nasara yang nggak beriman dengan Nabi kita Muhammad mereka itu orang orang-orang kufar. Mereka itu orang-orang kafir. Nah, ini yang ketiga, yaitu mengenal agama Islam ya dengan pengertian umum atau yang khusus bila adillah dengan dalil-dalilnya. Dan dalil ya itu adalah mayur syidu ilal makhluk. Pengertian dalil itu adalah petunjuk kepada yang dicari. Itu dalil. Dan dalam hal ini ada dua. Yang pertama sam'iyah ya dalil dalam agama Allah itu dua. Yang pertama sam'iyah. Yang disebut dengan sam'iyah itu adalah wahyu apakah dari Al-Qur'an atau dari sunnah yang sahih? Dari sunnah yang sahih. Karena kita sudah sepakat bahwa Quran itu wahyu ya. Tapi kalau hadis yang sahih itu wahyu. Karena yang tidak sahih, baif, ya atau lagi, apalagi hadis yang palsu itu bukan hadis. Hadis palsu bukan hadis. Ya, tidak seperti perkataan orang-orang yang tidak belajar mengatakan palsu-palsu kan juga hadis katanya. Ya, enggak, kalau palsu itu bukan hadis. Maka kalau dia sahih itu artinya benar Nabi mengucapkannya atau betul betul besar dugaan ya kuat dugaan bahwa Nabi benar mengucapkannya. Kalau itu ucapan. Kalau itu perbuatan, batu ban kuat dugaan bahwa Nabi benar melakukannya. Ya, karena hadis itu kullu ma sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifah. Ini hadis pengertiannya. Segala hal yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan. Bahwa Nabi mengucapkan ini gitu atau perbuatan bahwa Nabi dulu melakukan ini. Atau takrir, takrir ini persetujuan. Takrir artinya persetujuan. Maksudnya dilakukan perbuatan ini di hadapan Nabi dan Nabi tidak mengingkari. Makanya diambil bahwa Nabi menyetujuinya. Maka itu disebut juga hadis. Atau sifat, sifat itu ada dua. Sifat ada dua. Ada sifat khalqiyah, ada khuluqiyah. Khalqiyah itu bentuk penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi dahulu rambutnya begini, bahwa Nabi dahulu tingginya sekian. Maka informasi tentang itu disebut hadis. Kalau khuluqiyah itu akhlak. Seperti perkataan Aisyah, dahulu akhlak Nabi Quran, Al-Quran. Ya, maka ini juga disebut sebagai sebagai hadis. Maka hadis yang sahih ya yang itu berupa ucapan ini wahyu. Ya, adalah wahyu karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi tidak mengucapkan dengan hawa nafsunya melainkan itu wahyu yang dia turunkan. Wahyu yang diwahyukan. Maka dalil itu dua. Yang pertama apa? Sam'iyah. Yang sam'iyah itu kembali kepada pendengaran itu. Sumbernya pendengaran. Ya. Yaitu wahyu, melalui jalan wahyu. Ini dalil. Ya mayur sidu ilal matlub. Ya, petunjuk kepada yang dicari. Ya, dalilnya apa? Sam'iyah yaitu apa? Al-Qur'an atau hadis yang sahih. Kemudian yang kedua adalah al-aqliyah. Ya. Itu dengan logika. Ya, secara akli. Secara akal. Ya, dengan teori dan dengan ya at-ta'ammul dengan penelitian. Maka ini juga merupakan dalil. Nah, kalau kita perhatikan kepada nusus syariah nas-nas syariat ya di mana itu merupakan dalil itu menyentuh dua sisi ini ya ada yang dia merupakan sam'i informasi dari Allah azza wajal ada yang logika kita diminta untuk berpikir ya logika kita diminta untuk berpikir maka kedua sisi ini menjadi dalil bagi agama Islam. Bagi agama Islam. Baik. Nah ini yang dimaksud dengan al-ilm. Yang wajib kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah al-amalu Adalah mengamalkannya. Ya, Artinya setelah seorang mengetahui kebenaran, ya, mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam dengan dalil, berarti kan sudah terkumpul darinya ma'rifat tentang kebenaran itu. Oh, dia sudah tahu kebenaran itu. Maka yang dituntut dari dia berikutnya itu adalah apa? Al-amalu yaitu mengamalkan apa yang telah dia ketahui tersebut. Ya, termasuk dalam bentuk pengamalan ini adalah seperti dia mengimani. Dia beriman kepada Allah karena dia telah mengenal Allah, dia imani Allah Azza wa Kemudian juga mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Karena dia tahu bahwa di sana ada perintah-perintah Allah, ada larangan-larangan Allah. Ya. Itu dengan mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Dari ibadah-ibadah yang sifatnya khusus, atau ibadah-ibadah yang diistilahkan muta'addiyah. Ya, ibadah-ibadah yang khusus seperti misalnya sholat, seperti misalnya puasa, seperti misalnya haji, atau ibadah yang muta'addiyah yang manfaatnya itu ya manfaatnya itu apa e, horizontal gitu ya kepada orang lain seperti misalnya amar ma'ruf nahi mungkar Ya, dia melihat kepada kemungkaran dia larang. Dia mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga bersedekah wal infak. Karena itu semua adalah bagian dari agama Allah. Diamalkan. Dia diamalkan. Dan ini tuntutan dari seorang yang telah mengetahui al-haq Ya. Dan inilah yang sebenarnya kalau kita perhatikan dalam setiap sholat, setiap rakaatnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dalam surat Al-Fatihah, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau anugerahkan kepada mereka nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, Waladzalin dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa jalan orang-orang yang kau anugerahkan kepada mereka nikmat? Yaitu mereka yang berilmu dan beramal. Ya. Karena dua kelompok yang kita berlindung kepada Allah darinya, yaitu kelompok orang yang Allah murkai. Ya. Dan yang kedua, orang-orang yang sesat. Orang yang Allah murkai itu orang-orang al-Yahud orang-orang Yahudi. Yaitu mereka yang berilmu tapi tidak beramal. Dan orang-orang yang sesat itu orang-orang Nasara. Yaitu mereka yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu. Ya. Maka orang yang Allah anugerahkan kepada mereka nikmat itu adalah orang yang berilmu dan mereka beramal. Maka dikatakan oleh ulama salaf, Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud. Yang rusak dari ulama kita berilmu tapi rusak nggak mau beramal. Maka dia mirip dengan orang Yahudi. Fihi syabah, ada kemiripan katanya. Wa man fasada min ubadina dan barang siapa yang rusak dari ahli ibadah kami Ya, dia beramal aja, tapi nggak dilandasi dengan ilmu. Fafihi syabaun bin Nasara, maka mereka itu mirip dengan orang-orang Nasrani. Maka orang Islam, ya, setelah dia mengetahui al-haq, ya'mal bin. Dia mengamalkan al-haq yang telah dia ketahui itu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Apakah kalian memerintahkan orang untuk melakukan kebajikan? Lantas kalian merupakan diri diri kalian sendiri. Padahal kalian membaca Alkitab, membaca Al-Quran. Tidakkah kalian berakal? Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan amal setelah dia tahu itu akalnya ada yang rusak. Ada yang kurang. Akalnya ada yang, yang akalnya nggak sempurna gitu loh. Akalnya tidak tidak sempurna. Nah sebaliknya orang yang sempurna akal adalah mereka yang berilmu dan dia ber, beramal. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan kabur maktan indallah antaqulu taf'alun. Amat besarlah kemurkaan di sisi Allah kalian mengucapkan apa yang tidak kalian amalkan. Baik, ini yang kedua ya. Simpulannya artinya kalau kita sudah tahu al-haq, maka selanjutnya kita Allah beramal. Ilmu amal. Kemudian yang ketiga, yang wajib kita pelajari adalah ad-da'watu ilaihi. Yaitu berdakwah di jalan berdakwah kepada al-haq yang telah kita ketahui ini. Dan berdakwah ke jalan Allah. Ya, ini adalah bagian dari fitrah kita sebenarnya. Karena seorang telah dia tahu al-haq, dia tahu nih al-haq dan kelebihan-kelebihan al-haq kebenaran ini Kemudian dia ingin masuk menjadi ya bagian dari al-haq itu dengan mengamalkannya. Maka dia lihat sekelilingnya ya, dia ajak orang pada jalan al-haq yang sudah dia masuk di dalamnya tadi. Nah, ini suatu hal yang logis sebenarnya. Ketika seorang mengetahui al-haq, mengamalkan, maka dia berdakwah. Maka ketika seorang tahu al-haq dan dia mengamalkan, dia nggak berdakwah. Itu nggak tidak logis. Ya. Ini suatu hal yang tidak logis. Kalau dia tidak mau berdakwah kepada al-haq. Ya. Gak logisnya gimana? Karena kalau dia tahu bahwa al-haq yang dia anut dan dia pilih sebagai jalan hidupnya, itu adalah jalan hidup yang terbaik. Ya. Maka sudah seharusnya ya, dia mengajak orang lain ya, juga untuk ya, menganut ajaran yang sama, bergabung dengan al-haq sebagaimana halnya dia. Sebagaimana halnya dia. Karena kalau dia tidak mengajak orang lain kepada al-haq, pengakuan dia bahwa al-haq itulah yang paling benar, bahwa al-haq yang dia itu adalah yang paling utama, ini, ini khalal. Ini ada ada masalah ada yang kurang. Karena, karena suatu hal yang praktis ketika seorang mengetahui bahwa ini yang paling baik, maka dia akan mengajak orang lain kepadanya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Kitab Tauhid, ya, setelah beliau membawakan bab tentang kewajiban mentauhidkan Allah Azza wa Jal, kemudian bab berikutnya tentang keutamaan-keutamaan tauhid, kemudian bab berikutnya di antara keutamaan tauhid masuk surga tanpa hisap dan azab, Kemudian bab yang berikutnya adalah mengajak kepada kalimat tauhid, berdakwah kepada kalimat tauhid. Ini suatu hal yang logis. Baik. Selanjutnya ayuhal ya hadirin mulia Allah, ketahui juga bahwa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan syariat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga merupakan karakter dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Serulah, berdakwahlah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan bijaksana, ya wal mau'izatil hasanah dan dengan menyampaikan nasihat yang baik. Dan kalau ada orang yang membantah, wajadilhum, bantah dia dengan cara yang terbaik. Dan nah, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, inilah jalanku. Maksudnya jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Hadhi sabili ad'u ila Allah. Aku mengajak ke jalan Allah. Ala basirah di atas basirah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku sama-sama mengajak ke jalan Allah. Ana wa man Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya ya itu mengajak ke jalan Allah, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdakwah ke jalan Allah ini merupakan ciri dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dan basirah itu adalah ilmu. Ini maksud dengan basirah Adu ila Allah ala basirah. Aku menyeru ke jalan Allah di atas basirah. Maksudnya di atas ilmu. Karena tidak mungkin seorang mengajak kecuali setelah dia tahu. Begitu bukan? Setelah dia tahu perkara yang akan orang lain dia ajak itu. Ya, dia tahu dulu, maka dia ajak orang kepadanya. Tapi kalau dia nggak memiliki ilmu, apa yang mau dia kepada apa dia akan mau mengajak? Maka di antara ciri umat Muhammad SAW dia membekali dirinya dengan ilmu agama. Dia membekali dirinya dengan ilmu agama, kemudian dia juga berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Dan nah, termasuk dari makna basirah di sini ilmu, aku menyeru ke jalan Allah di atas ilmu katanya. Ya. Yang pertama ilmu fima yad'u ilaih ilmu tentang ajaran yang dia seru. Kalau dia menyuruh kepada Islam, maka dia harus mengerti Islam. Ya. Dan yang kedua, ilmu tentang metode dakwah. Ya kalau yang pertama itu ilmu tentang Islam kaitan dengan hukum syar'i. Ngajak orang berzakat nggak tahu hukum zakat. Ngajak orang iktikaf, hukum-hukumnya nggak tahu iktikaf. Ngajak orang sholat, nggak ngerti hukum sholat. Atau mukaddimahnya wudhu, dia nggak paham. Bagaimana dia mau mengejak? Kalau ada orang tanya, kalau begini hukumnya apa, Oh nggak tahu. Saya tanya dulu sama Pak Ustadz. Itu masih bagus. Tapi kalau misal dia dia jawab ya dengan seenaknya, maka ini akan jatuhnya sesat dan menyesatkan. Dan yang ketiga adalah ilmu tentang kondisi madu'u. Kondisi orang yang diajak. Ya. Ada orang yang diajak itu yang pas baginya itu dengan nasihat. Ada orang yang diajak yang pas baginya itu dengan diberi peringatan. Ada orang yang diajak yang pas baginya dengan lemah lembut. Ada yang pas dengan cara yang keras. Tergantung kondisinya masing-masing. Maka seorang da'i menempuh cara yang paling mau menyampaikan kepada maksud. Yang paling menyampaikan kepada kepada maksud. Baik. Maka ini perkara yang ketiga itu berdakwah ke jalan Allah. Yang keempat, qala as-sabru al adza Yaitu bersabar di atas gangguan di jalan dakwah. Bersabar atas gangguan di jalan dakwah. Karena jalan dakwah itu bukan jalan yang ditaburi dengan bunga, ya, dihamparkan di sana hambal, ya, karpet merah untuk seorang dai tidak. Jalan dakwah itu jalan yang penuh dengan onak dan duri. Jalan dakwah itu kasarnya nggak enak, ya. berat dan sulit. Maka hanya mereka yang menguasai hatinya, mereka yang mampu istiqomah di jalan dakwah. Kalau bahasa anak, ini pria punya selera. Ya, bukannya orang-orang yang cemen gitu loh. Yang diputusin sama sama pacarnya nangis, kemudian gantung diri. Ini cemen-cemen gitu loh. Tahu cemen ya? Cemen tuh mainan kita zaman dulu ya nggak ada nilainya. Tapi laki-laki yang bernilai, wanita yang bernilai, mereka yang menguasai hatinya. Yang dia hanya menggantungkan ya kecintaannya dan harapannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menempuh jalan dakwah walaupun di jalan dakwah itu dia menghadapi gangguan dan cobaan. Dan gangguan dan cobaan di jalan dakwah ini sudah menjadi sunnatullah. Ya. Tidak seorang pun dari Nabi hatta sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun yang lepas dari yang namanya gangguan dan cobaan. Coba aja kita lihat pada sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ketika turun wahyu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini disebutkan oleh Imam Bukhari di bab pertama dari Sahih Bukhari. Apa bab pertama dari Sahih Bukhari? Ada yang tahu nggak? Ya. Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim adalah asahul kutub ba'da kitabillah. Kitab yang paling paling otentik ya setelah Al-Qur'an. Setelah Al-Qur'an. Betul nggak bahasanya otentik? Betul ya? Betul atau salah? Betul ya, otentik ya. Maksudnya paling benar deh, gitu. Setelah Al-Qur'an. Apa bab pertama dari Sahih Bukhari? Hah? Kita boleh Baik. Ya, di awal-awal bab ya, di situ ada bab namanya bab awal turunnya wahyu. Ya, disebutkan sebuah kisah bagaimana pertama kali wahyu itu turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, di antara yang dikisahkan di situ ini yang cerita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Nah, ini di antara keanehan dan di antara kehebatan dari kisah ini kok bisa ya Aisyah yang cerita? Aisyah belum ada ketika itu. Ini menunjukkan bahwa pada masa tersebut itu ilmu yatadawal, berputar di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah belum ada ketika awal turunnya wahyu. Seharusnya Khadijah yang cerita. Tapi Aisyah yang cerita di sini. Hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhal muddatsir seperti nanti akan datang bahasannya bahwa nabi bahwa nabi kita Muhammad itu diangkat menjadi nabi dengan Iqra dan diangkat menjadi rasul dengan apa? Ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang yang berselimut. Kemudian beliau dat mendatangi istrinya Khadijah, dia mengatakan zammiluni zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Khadijah menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menguatkan beliau. Ya, bahwa kamu adalah orang yang baik, menyambung silaturahim, Allah tidak akan menghinakanmu. Bahwa yang datang kepadamu ini bukan suatu hal yang buruk. Maka dibawalah Rasulullah kepada sepupunya. Ya, yang namanya Warakah bin Naufal. Dan Warakah ini, Warakah bin Naufal ini adalah seorang yang di zaman jahiliyah itu agamanya Nasrani. Dia membaca kitab-kitab An-Nasara. Ya, kitab suci orang Nasrani. Maka ditanyalah apa yang dia lihat. Kemudian diceritakan oleh Rasulullah. Kata Waraqah hadanamus. Yang datang kepadamu itu adalah yang pernah datang kepada Musa. Kemudian kata Waraqah, Ya laitani kuntu jaza'a idh yukhrijuka qaumuk. Andai saja kata Waraqah, aku ini jaza jaza itu adalah kalau unta dia itu unta yang masih muda. Maksudnya andai kata aku ini masih muda ketika kaummu mengusirmu, dia bilang. Kaget Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, "Awamu Yahum? Apa mereka akan mengusirku? Kemudian kata Waraqah, tidak seorang pun membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali dia akan diusir dan disakiti. Nah kita lihat dalam sejarah Nabi kita Muhammad Wasallam, ya bagaimana dakwah beliau di Mekah, ya penderitaan, ya dari kaumnya, bahkan dari pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, sampai akhirnya dia hijrah ke Madinah dan Allah Subhanahu wa taala menangkan agama. Maka al-aziyah, gangguan di jalan dakwah itu merupakan karakter dan sunnatullah dalam berdakwah di jalan Allah. Artinya ketika seorang mengetahui bahwa dia akan mendapati ini, dia bersabar. Dia bersabar. Maka perkara yang keempat yang harus kita pelajari adalah as-sabru 'alal adha. Yaitu bersabar atas gangguan di jalan di jalan dakwah. Atas gangguan di jalan di jalan dakwah. Nah, baik. Berkata beliau qala wa dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah taala wal 'asri demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Ya, kalimat al-insan ya ini mencakup semua manusia. Ya, karena al-jil istighraq. Artinya tanpa terkecuali. Lafi khusum. Benar-benar disebutkan dengan lam taukid yang fungsinya untuk memberi penekanan. Ya, setelah ada penekanan di depan inna ini penekanan sesungguhnya. Kemudian dikasih lagi penekanan lafi, benar-benar berada dalam kerugian. Ya, dan kalamullah ya, adalah hak. Wa man ahsanu minallahi qila. Ya, ucapan siapakah yang paling baik? Wa man asdaqu minallahi haditha. Dan ucapan siapakah yang paling benar? Itu ucapan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ini khabar dari Allah, berita dari Allah bahwa manusia seluruhnya itu berada dalam kondisi ini. Al-khusur. Yaitu kerugian. Artinya nggak untung. Dan tentunya orang yang berakal menjauh dari yang namanya hal-hal yang tidak menguntungkannya. Kan tapi di sini diberi pengecualian oleh Allah Subhanahu wa taala yang selamat dari keumuman ini. Yang selamat dari keumuman ini. Yaitu mereka yang terpenuhi padanya empat kriteria. Siapa mereka? Kata Allah, illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Dan ini dalil akan perkara yang pertama. Bahwa wajib bagi kita mempelajari empat perkara. Yang pertama apa? Al-ilm, ilmu. Karena iman itu tidak akan lahir kecuali dengan apa? Al-ilm. Iman tidak akan lahir kecuali dengan dengan ilm. Ya. Mungkin kita termasuk orang yang beruntung tiba-tiba kita dilahirkan oleh orang tua kita sebagai orang Islam. Kemudian apakah dengan serta merta kita muslim iman itu tumbuh tanpa kita mempelajari agama Allah? Berapa banyak orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, tapi tumbuh dalam lingkungan yang buruk, ya KTP-nya Muslim, tapi dia tidak mengenal salat, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imannya tidak tumbuh. Maka tidak mungkin iman itu bisa terwujud tanpa al Dan ilmu yang dimaksud tadi adalah apa? mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam dengan dalil. Itu dengan kita belajar. Makanya iman dalam pengertian ahlu sunnah itu yazid wa yangkus. Itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan keimanan. ya Dan berkurang dengan dengan kemaksiatan. Bertambah dengan ketaatan. Dan berkurang dengan dengan kemaksiatan kepada Allah. Contoh misalnya sekarang kita lagi ngaji. Nambah gak keimanan kita? Ini suatu hal yang mahsus. Yaitu bisa diindrai, bisa ditangkap dengan indera. Walaupun bukan panca indera, tapi bisa dirasa dalam hati. Oh Alhamdulillah iman saya lagi naik. Ketika kita lagi baca Quran misalnya di malam hari. Atau sholat di belakang imam yang khusyuk yang kita tahu artinya. Kemudian ayat-ayat yang dibaca adalah ayat-ayat yang mengingatkan kita akan Allah, akan negeri akhirat. Mungkin air mata kita bisa jatuh. Disitulah kita rasakan manisnya apa? Nilai keimanan. Itu yang disebut dengan iman itu bertambah. Tapi sebaliknya, ketika kita sedang asik browsing, browsing bukan yang jelek-jelek, tapi karena memang di situ ada iklan, iklan perempuan ngelihat juga misalnya. Atau misalnya kita sedang di ya kebetulan di sini adalah masjid FKUI sedang di kampus ya, kumpul dengan dosen, kumpul dengan teman-teman yang lawan jenis, yang ini ngomong ini, yang ini ngomong itu dari perkara dunia, iman itu berasa turunnya. Maka tatkala kita basahi kembali wajah kita, kita menghadap Allah, misalnya sholat asar atau sholat zuhur, kemudian kembali lagi iman itu naik, meningkat. Maka seperti inilah kondisi keimanan kita. Yaitu dia bertambah dengan ketaatan. Dan diantara hal yang menambah keimanan itu al-ilm. Ilmu. Dan juga yang melandasi ketaatan itu ilmu. Dari mana kita tahu bahwa namanya salat itu diwajibkan? Dari mana kita tahu bahwa namanya zakat itu diwajibkan? Dari mana kita mengetahui bahwa kita harus meninggalkan yang haram, mengerjakan yang perintahkan tanpa ilmu? Maka ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, ya. Ini syarat yang pertama untuk keluar dari menjadi orang yang merugi tadi. Yang kedua adalah wa amilus salihat dan dia mengerjakan amal yang saleh. Mengerjakan amal yang saleh. Artinya mengerjakan konsekuensi imannya. Setelah dia mengilmui, tumbuh keimanannya, maka dia amalkan. Dari apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan yang ketiga adalah watawasau bil dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Nah, ini yang dimaksud dengan dakwah. Dia menyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajak orang lain pada agama Allah Tabaraka wa taala. Ya. Dan yang keempat adalah watawasau bis sabr dan saling nasihat menasihati dalam dalam kesabaran yaitu bersabar di jalan di jalan dakwah. Dan ini merupakan surat yang agung sekali. Surat yang yang agung sekali yang apabila seorang dia ya mentadaburinya kemudian dia mengamalkannya maka dia mendapatkan buah yang besar ini yaitu apa dia keluar dari keumuman orang-orang yang merugi oleh karena itu al-Imam Syafi'i dan ini di kelanjutannya qala Syafi'i berkata Asy-Syafi'i rahimahullah Asy-Syafi'i adalah imam yang ma'ruf yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya yang dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Ini abad-abad pertama Islam. Ya masih tahun seratusan. Dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Dan seorang dari imam empat yang masyhur yang kita kenal. Dan seorang imam madhab. Yang dikenal dengan madhab syafi'i. Beliau berkata, Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum katanya. Kalau saja Allah tidak menurunkan hujjah ya, atas makhluknya kecuali surat ini tentu telah mencukupi bagi mereka. Artinya tentulah surat ini cukup bagi mereka. Maksudnya kalau saja Allah tidak menurunkan selain surat ya Surat apa namanya ini? Al-Asr. Ya. Dalam memotivasi orang untuk berpegang dengan agama Allah. Ya. Dan beriman dan mengerjakan amal saleh dan berdakwah dan bersabar. Kalau saja Allah nggak nurunin ayat lain selain surat ini, tentulah surat ini sudah cukup ya bagi mereka. Ini menunjukkan akan keagungan dan besarnya kandungan yang terdapat dalam suratul asr. Ini menunjukkan dengan agungnya surat ini. Artinya kalau seorang ah, dia mentadaburi, maka dia akan mengamalkan kandungannya dan dengannya dia keluar dari keumuman orang yang merugi dari Wa al-Bukhari rahimahullah. Kemudian selanjutnya, Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ya, beliau ucapkan ini dalam kitab sahihnya, beliau buat sebuah bab. Beliau bilang, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu, ya, tahu dulu, sebelum berucap dan berbuat. Ini prinsip dalam Islam. Dimana tidaklah mungkin seorang mau berucap, itu mengajak ya, atau mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu ilmunya. Ya, begitu pula dia tidak mungkin akan berbuat atau mengerjakan suatu amalan yang dianggap ibadah sebelum dia tahu ilmunya. Maka pondasi utama itu adalah apa? Al-ilm tadi, ilmu tadi. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Azza wa Jal. Kata beliau, Qala, Wad dalilu qawluhu ta'ala. Dalil akan hal ini adalah firman Allah Ta'ala. Fa'lam. Maka ketahuilah, ilmuilah katanya. Ilmuilah. Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Fastaghfir li dzambik dan minta ampunlah untuk dosa-dosamu. Kata Imam Bukhari, fabada'a bil ilm. Pada ayat ini Allah memulai ayatnya dengan apa? Dengan ilmu. Di mana Allah katakan pertama-tama apa? Fa'lam Ilmuilah ilmu dulu. Maka segala hal itu harus ada ilmunya. Cuman aneh orang sekarang. Kalau dalam masalah, ya misalnya pengobatan, ya, seorang itu hati-hati betul gitu dalam konsultasi dan dalam berobat. Tapi kalau dalam urusan agama, dalam urusan agama, semua orang dimintai pendapatnya. Semua orang bebas untuk berbicara. Padahal ya, pengobatan itu urusannya dengan jasmani ya. Dan masa hidup jasmani ini cuma 63 tahun kalau seumur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan agama itu hubungannya dengan ruh. Ya, yang gak habis dengan manusia masuk alam kubur berlanjut. Imma ilal jannah, apakah dia akan sampai ke surga? Wa imma ilan nar, atau dia akan singgah di neraka wal Artinya kalau seorang harus selektif dalam bertanya, dia harus lebih selektif dalam bertanya dalam urusan agama. Ketimbang dalam urusan yang lainnya. Dalam kesehatannya dia selektif, lebih selektif lagi dalam hal ad-din dalam hal agama. Maka al-ilm itu masyrut disyaratkan sebelum kita apa? Berbicara dan sebelum kita berbuat dan beramal. Makanya di empat mukaddimah ya, ya. Atau mukaddimah yang pertama yang isinya empat pelajaran. Itu bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari empat hal. Yang pertama apa? Al-ilm, apa itu ilmu? mengenal Allah, mengenal Nabi nya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Baik. Kemudian yang kedua apa? Mengamalkannya, mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga apa? Mendakwahkannya. Dan yang keempat apa? Bersabar di jalan dakwah. Tapi mukadimah yang berikutnya yaitu tentang tiga pelajaran. <clears throat> Kata beliau qala, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalati hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Maksudnya muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ta'allum mempelajari ya belajar Salati hadhil masail. Tiga perkara ini. Wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan mempelajari tiga hal ini. Wal amalu bihinna dan mengamalkannya. Al-ula yang pertama, <clears throat> annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Ini perkara yang pertama yang wajib kita ketahui. Kemudian kita amalkan kandungannya. Apa itu? Yang pertama adalah wajib kita ketahui anallaha khalaqana. Bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita. Warazakana walam yatrukna hamala. Dan dia juga yang beri rizki kepada kita dan dia setelah itu tidak meninggalkan kita begitu saja. Maksudnya dia tidak meninggalkan kita setelah dia kita kita diciptakan, setelah kita diberi rizki kemudian kita nggak diperintah, nggak dilarang. Jelas ya? Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-115 sampai 116 Allah berkata, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian abas? Abas itu sia-sia kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami? Dan dalam surat yang lain yaitu surat Al-Qiyamah ayat 36 Allah mengatakan, "Ayah sabul insanu ayyutraka sudah." Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan ditinggalkan sudah? Ditinggalkan sudah. Maksudnya apa sudah? Sudah itu tanpa perintah, tanpa larangan tanpa perintah dan tanpa larangan. Artinya bahwa kita diciptakan oleh Allah, ya, diberi rizki oleh Allah, dan kita juga diembani syariat Allah. Ada perintah yang harus kita kerjakan, dan ada larangan yang harus kita kita tinggalkan. Dan berkenan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ya, memberi kita rezeki, mengatur dan memiliki kita. Ya. Perkara ini itu disepakati ya atau maudhi ya ittifaq baina kulli millah antara semua agama. Ya. Orang-orang musyrikin pun mengakui ini. Apa itu? Bahwa Allah yang menciptakan Allah yang memiliki dan Allah yang mengatur. Tidak ada yang mengingkari hal ini. Jelas ya? Nah ini yang dikenal dengan rububiyah Allah. Artinya apa? Bahwa Allah yang menciptakan, Allah memiliki, Allah mengatur. Ya. Maka tidak ada satu manusia pun mengingkari bahwa Allah yang menciptakan. Maka agama Islam itu bukan datang dalam rangka untuk mengajak mengakui bahwa Allah sebagai pencipta, enggak. Bahwa Allah sebagai zat yang memberi rezeki. Enggak. Kenapa? Karena ini sudah ada dalam fitrah semua insan. Semua manusia. Tapi Islam itu datang dalam rangka apa? Mengajak. Ya. untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya kalau kamu telah mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan, memiliki dan mengatur, ya beribadahlah kepadanya. Sembahlah dia saja. Ya. ini yang dikenal dengan tauhid uluhiyah. Ini dikenal dengan tauhid uluhiyah. Dan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita banyak. Ada dalil sam'i tadi yang kita sebutkan ya. Sumbernya wahyu dan ada juga ya apakah dari Al-Qur'an ataukah dari As-Sunnah. Dan dalil al-aqli. Di antara dalil sam'i seperti misalnya firman Allah Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah. Kemudian dia memutuskan ajalnya masing-masing. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia. Begitu pula, wa min ayati an khalaqakum min turab. Dan di antara tanda kebesarannya, dia menciptakan kalian dari tanah. Dan seterusnya dari ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan akan perkara ini. Jadi bahwa Allah yang menciptakan kita. Baik rezeki yang ada pada kita. Rezeki itu bisa berupa harta. Ya, bisa berupa selain harta. Dan bahkan rezeki yang paling berguna bagi manusia itu apa? Al-ilmun nafi' Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Karena bisa jadi harta itu ya, yang menjadi rizki bagi seorang bukan justru membawa kebahagiaan dia. Di mana yang namanya ilm itu akan membawa kebahagiaan kepada manusia dunia dan akhirat. Ini rizki. Allah katakan dalam Al-Quran, ya, Qul may minas sama. Katakanlah, siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit? wal ar dan juga dari bumi. Qulillah, katakanlah Allah yang beri rezeki. Allah yang memberi rezeki itu semua. Dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan Allah huwa razzaq semuanya dialah Allah Zat yang memberi rezeki. Dhul quwwatil matin Yang maha kuat lagi maha perkasa Baik jadi Allah yang menciptakan Allah yang berizki. Walam yatrukna hamala katanya. Dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Diciptakan, kasih makan, kasih istri, kasih fasilitas, kemudian seenaknya dewi. Ya. Kalau gitu apa bedanya kita dengan hayawan dengan binatang? Tapi kita dibedakan oleh Allah Azza wa Jal. Kita dibebani syariat. Ya, maka kita nggak dibiarkan begitu saja. Ada perintah, ada larangan. Maka selanjutnya kata Syekh, bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah utus kepada kita seorang rasul. Bahkan tidak ada satu umat pun kecuali diutus kepada mereka rasul. Dalam ayat yang lain dikatakan wa in min ummatin illa khala fiha Tidak ada satu umat pun kecuali ada orang yang memberi peringatan. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Inna awhayna ilaik kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di." Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu wahai Nabi sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan kepada nabi-nabi setelahnya. Dan dalam surat Al-Muzammil ayat 15, "Inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Jadi diutus kepada kita rasul. Ya. Artinya kita nggak dibiarkan. Setelah diciptakan dikasih rezeki. Nih, diutus kepada kita Rasul. Rasul kita siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata Syekh Faman ata'ahu dakhala jannah. Maka barang siapa yang mentaati dia, taati Nabi kita Muhammad, itu Rasul yang diutus padanya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asahu dakhala nar. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, "Kullu ummati al jannah illa man abah." Seluruh umatku masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, "Faman ya ya Rasulullah?" Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhal jannah. Yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia itulah orang yang enggan. Kemudian kata Syekh, "Wa dalilu qauluhu ta'ala" dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala Inna arsalna ilaikum rasulah. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Fa'asa fir'aunur rasul. Fa'akadnau akhdaw wabila. Sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Sebagai saksi atas amal perbuatan kalian. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun rasul. Jadi diutus kepada kita rasul. Itu siapa? Nabi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala analogikan. Hal itu seperti kami juga pernah mengutus kepada Firaun rasul. Siapa yang diutus kepada Firaun? Musa. Kemudian kata Allah, "Fa'asa Firaun rasul." Tapi Firaun bermaksiat kepada rasulnya, yaitu kepada Musa. Fa'akhadnahu akhdha Maka kami hukum. Maka kami hukum Firaun itu dengan hukuman yang keras. Artinya apa? Apabila seorang bermaksiat kepada Rasulnya, dia akan bernasib sama seperti Fir'aun. Itu maksudnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita Muhammad. Dan dia mewajibkan kepada kita untuk taat kepadanya. Dia mewajibkan kepada kita untuk taat kepadanya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَعَطِيُ wa rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa man yuti'illah wa rasulah wa Allah wa yattaqih." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang menang. Wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah orang yang menang dengan kemenangan yang besar. Nah, ini perkara yang pertama yang penting untuk kita ketahui. Di mana Allah Azza wa Jal ya, mengembangkan kepada kita amanah untuk mentaati Rasul kita, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita telah mengetahui hal ini, maka kita beranjak kepada perkara yang kedua. Asaniyatu. Yang kedua, Allah la yarda ayyushraka ma'u ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun walla nabiul mursal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridho, nggak rela. Ya, nggak sudi. Ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih. Kalau dia disekutukan dalam peribadahan kepadanya dengan suatu apapun. Ini perkara yang kita pahami. Penting, dasar sekali, fundamental sekali. Bahwa Allah nggak rela, Allah nggak sudi, dan dia tidak ridho kalau dia disekutukan dalam peribadahan kepadanya. Maksudnya kalau ada hamba Allah menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Jelas ya? Dengan suatu apapun. Artinya apakah Allah disekutukan dengan ya? La malakun muqarrabun di sini dikatakan tidak dengan malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah, yang didekatkan kedudukannya dengan Allah, wala nabiyun mursal. Begitu pula tidak juga kalau dia disekutukan dengan nabi yang diutus. Maksudnya kalau ada orang beribadah, dia menyekutukan Allah, yang dia jadikan sekutu Allah itu malaikat. Oh, Allah ridho karena malaikat itu dekat kedudukannya Allah. Enggak. Allah enggak ridho. Allah enggak rela. Walaupun malaikat itu dekat kedudukannya dengan Allah. Ya. Atau yang dijadikan sekutu Allah itu nabi yang diutus. Eh, ini kan utusan Allah, enggak apa-apa. Maka apa jawabnya? Tidak juga. Allah enggak rela. Walaupun yang dijadikan sekutu Allah itu nabi yang diutus. Ya. Ini penting sekali. Dan dalil akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Jin ayat ke-18. Allah berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan adapun masjid-masjid Allah. Ini maksud masjid Allah ini apakah masjid yang dibangun ya dengan fisiknya atau yang dimaksud dengan masjid di sini makad di sujud, tempat sujud. Yaitu bumi Allah semuanya. Karena bumi Allah itu semuanya tempat sujud. Ya. Kata, kata Nabi saw Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, al ardu kulluha masjid. Bumi Allah ini semuanya masjid ilal makbaratu wal hammam. Kecuali kuburan dan kamar mandi. Ya, kecuali kuburan dan WC. Maka nggak boleh sholat di situ. Selainnya adalah tempat sujud. Maka maksud wa annal masajid lillah dan adapun bumi Allah fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian ya menyeru kepada selain Allah di sisi kalian beribadah kepada Allah Azza Maksudnya jangan kalian ya, menyekutukan Allah dalam peribadahan kepadanya dengan suatu apapun. Dan perkara yang ketiga, anna man ata'a ar-rasul wa لا la yajuzu lahu muwalatu man الله wa rasulah walau kana aqrabahum. Bahwa barang siapa yang dia telah mentaati Rasul dan dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, memurnikan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Dia enggak menyekutukan Allah dalam peribadahannya. la yajuzu lahu tidak boleh bagi dia muwalatu man Allah wa rasulah muwala itu berloyal memberikan loyalitas setia kepada pihak-pihak yang memusuhi Allah dan Rasulnya walau kana akraba qarib walaupun pihak-pihak tersebut adalah kerabat dia yang terdekat. Enggak boleh dia memberikan kesetiaan kepada pihak manapun yang memusuhi Allah Azza wa Jal, musuh agama Allah, meskipun dia itu adalah kerabat dekatnya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dikatakan di sini qala wa dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah taala la tajidu qauman kamu tidak akan mendapati satu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Bersama dengan itu mereka masih berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu abahum wa abnahum. Walaupun mereka itu, yaitu orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah bapak-bapak mereka sendiri. atau anak-anak mereka sendiri. Aw ikhwanahum atau saudara-saudara mereka sendiri, aw ashiratahum atau kerabat-kerabat dekat mereka sendiri. Jadi seorang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak berkesan sayang kepada pihak-pihak yang demikian. Tidak memberikan loyalitas, tidak memberikan kesetiaan. Kalau orang-orang tersebut memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan memudaratkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan manuver-manuvernya, ataukah dengan tulisan-tulisannya, ataukah dengan perbuatan-perbuatannya, ataukah dengan statement-statementnya. Walaupun orang-orang tersebut adalah kerabat dekatnya. Mereka ini kata Allah Azza wa Jalla, Ula'ika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah tulis dalam hati-hati mereka keimanan. Itu siapa mereka? Yang nggak mau berkasih sayang, Gak mau berloyalitas pada orang yang memusuhi agama Allah. Meskipun orang itu adalah kerabat dekat. Mereka inilah orang-orang yang ditulis dalam dada dada mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhin min dan Allah dukung dia dengan roh darinya, dengan pertolongan darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar dan Allah masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Ulaika hizbullah. Mereka itulah yang disebut dengan golongan Allah. Hizb. Ya, hizb di sini bukan partai, tapi golongan. Ya, kelompok. Ya. Dan mereka ini bisa ya, dipisah oleh rentang waktu. Ya, karena yang menyatukan mereka itu bukan keanggotaan, tapi apa? Tapi kesamaan akidah dan manhaj. Kesamaan akidah, kesamaan prinsip. Mereka juga bisa dipisah oleh batas daerah. Ya. Ini orang Indonesia, di sana orang Amerika. Tapi mereka adalah hizbullah, golongan Allah. Ya. Dan mereka juga bisa dibatasi oleh zaman. Ya. Ini sudah berlalu. Yang ini masih berlangsung. Yang itu baru nanti akan datang. Yang sedang dipersiapkan oleh kita sekarang misalnya. Mengharapkan keturunan-keturunan yang soleh. Yang insya Allah yang juga akan beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mereka yang terkumpul dalam satu satuan, satu kesatuan. Ulaika hizbullah. Ya. Jadi mereka nggak disatukan oleh ADART. Enggak. Dia disatukan dengan kartu anggota atau hal-hal yang semisalnya. Tapi yang menyatukan mereka adalah prinsip akidah dan ajaran yang sama. Ulaika hizbullah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Ala inna hizballahi humul muflihun." Ketahuilah bahwasanya golongan Allah inilah mereka lah yang akan menang. Dan berkenaan dengan hal ini, ya, itu perkara yang ketiga. Ya, ini adalah suatu hal yang sifatnya merupakan fitrah dan suatu hal yang logis bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Karena seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan dia memberikan kesetiaannya kepada Allah dan hari akhir kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan dia memberikan loyalitasnya dan dia menggantungkan mahabbahnya kepada Rabbnya Jalla wa ala Maka orang yang seperti ini itu tidak mungkin akan ada ya, sedikit saja dari rasa kecondongan, apalagi kecintaan kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka ketika dia melihat orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ya, itu dia melihat sebagai musuh kekasihnya. Musuh dari Allah yang dia cintai. Yang dia harapkan rahmatnya. Musuh dari agama yang dia anut. Yang dia peluk. Yang dia berikan loyalitas padanya. Maka baginya, orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya, itu adalah orang-orang yang memusuhi kekasihnya. Maka logis, kalau orang yang seperti ini benci kepada mereka yang memusuhi Allah dan Rasul. Maka Pantas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nafikan keimanan dari orang yang mereka masih berkasih sayang ya dengan orang-orang yang musuh Allah Rasulnya. Kata Allah Azza wa Jalla, "La tajid," katanya. Kamu tidak akan dapati satu kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yang katanya mereka beriman kepada Allah hari akhir, tapi mereka masih yuwaduna man haddallah wa rasulullah berkasih sayang dengan pihak-pihak yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Yang seperti ini nggak ada kamusnya kalau kata orang Jakarta. Nggak ada. Ya. Karena permusuhan orang-orang kafir kepada agama Allah Subhanahu wa taala itu ma'ruf, dikenal. Ya. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi akbar kata Allah. Telah tampaklah permusuhan dalam dari mulut-mulut mereka dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka itu lebih besar lagi. Dan ayat-ayat yang lain yang menceritakan akan hal ini. Maka pelajaran yang ketiga yang wajib bagi kita ketahui adalah apa yang telah diketengahkan tadi. Ya, bahwa orang yang telah mentaati Allah dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak lagi memberikan loyalitas kepada orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Selanjutnya qala kita masuk kepada landasan yang pertama. Qala i'lam arsyadaka Allah li taati, Atau belum ya? Kita masuk tentang pengertian ajaran Hanifiyah Ya di situ nggak anda bikin sub judulnya. Tapi ini maksudnya adalah tentang pengertian ajaran Al-Hanifiyah. I'lam arsyadakallah li ta'atih. Ketahuilah. Semoga Allah menunjukimu untuk taat kepadanya. Annal Hanifiyah tamillata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud Wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Ketahuilah, semoga Allah menunjukimu untuk taat kepadanya. Bahwasanya Hanifiah, ajaran Ibrahim itu, gitu ya, adalah anta'budallaha wahda mukhlishan lahuddin. Kamu beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan untuk Allah agama ini. Nah, ini. Ini ajaran Hanifiah, ajarannya Ibrahim. Itu yang ajaran yang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk mengikutinya. Kalau Nabi kita disuruh, berarti itu juga perintah kepada kita. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Tumma awhayna ilaik anit tabi' millata Ibrahim hanifah." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi, ikutilah ajaran Ibrahim yang hanif katanya. Ajaran Ibrahim yang hanifiyah. Apa sih ajaran yang hanif itu? Gitu kan pertanyaan selanjutnya. Nah ini yang akan dibahas. Jadi setelah kita ketahui bahwa ajaran Hanifiyah itu ajaran Ibrahim. Nabi kita diperintah untuk mengikutinya. Dan kita pun juga kena perintah untuk menjalaninya. Apa ajaran Hanifiyah itu? Hanif itu artinya lurus di atas tauhid, menjauh dari kesyirikan. Ya. Maka di sini diartikan oleh Syekh, "Anta'budallaha wahdah." yaitu kamu beribadah kepada Allah semata. Mukhlisan lahuddin dengan mengikhlaskan untuk Allah agama ini. Dengan mengikhlaskan untuk Allah ibadah ini. Ya. Ini ajaran Ibrahim yang hanif dan ajaran agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajaran Islam. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hanifiyati samhah. Aku diutus dengan membawa ajaran hanif yang mudah. Jadi Islam itu ajaran yang yang hanif ya. Jadi kalau kita bilang atau kita lihat atau kita baca ajaran yang hanif apa sih maksudnya? Jadi kita harus paham apa itu hanif. Hanif itu tauhid maksudnya. Itu Yaitu anta Allah wahda mukhlishan lahuddin. Kamu beribadah kepada Allah semata. Nanti kamu nggak beribadah kepada kuburan, kamu nggak beribadah kepada makam, kamu nggak beribadah kepada nabi, kamu nggak beribadah kepada malaikat, kamu nggak beribadah kepada kiai, kamu nggak beribadah kepada monumen, kamu nggak beribadah kepada keris, kamu nggak beribadah kepada benda pusaka, kamu nggak beribadah kepada jin, dan seterusnya dari segala hal yang diibadahi selain Allah. Itu kamu tolak semua. Kamu hanya beribadah kepada Allah. Mukhlisan lauddin dengan mengikhlaskan. Maksudnya mengikhlaskan itu bukan tanpa pamrih. Saya ikhlas kok maksudnya ya ikhlas. Kalau kata orang kita ikhlas itu tanpa pamrih. Itu nggak mengharap balasan. Tapi maksud ikhlas di sini adalah dia tidak memperuntukkan ibadahnya kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Artinya dia murnikan, mengikhlaskan itu artinya dia murnikan ibadah itu untuk Allah. Mukhlisan lahuddin. Artinya kalau dia sholat, sholat murni untuk Allah. Ya, kalau dia puasa, puasa murni untuk Allah. Kalau dia zakat, zakat murni untuk Allah. Kalau dia haji semata-mata untuk Allah. <clears throat> kalau orang ibadah mengharapkan pahala, ikhlasnya, Ikhlas. Dalam Islam ikhlas. Karena ikhlas itu adalah apa? Semata-mata mengharapkan wajah Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Itu ikhlas. Ya. Beda dengan definisi kita. Coy ikhlas kok maksudnya tak minta balasan. Bukan itu maksudnya. Ya. Jadi memang ada pergeseran makna. Ikhlas yang artinya sebenarnya tauhid dan syirik. Ya, ikhlas bergeser maknanya. Maksudnya saya ikhlas kok maksudnya tanpa pamrih. Begitu, begitu pula syirik. Dalam bahasa kita, syirik loh katanya. Ini iri gitu. <coughs> ini pergeseran makna yang jauh sekali. Karena syirik lawannya ikhlas, itu artinya apa? Adalah memperuntukkan ibadah untuk selain Allah Azza wa Itu syirik. nah ketika seorang dia beribadah kepada Allah, di saat dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah, itu syirik namanya. <coughs> Seperti nanti akan datang pengertiannya. Jadi kita fokus dulu di sini. Ya. Dan Syekh mengatakan bahwa Hanifiyah ajaran Ibrahim itu gitu ya. Adalah kamu beribadah kepada Allah semata dengan memurnikan ibadah itu hanya untuk Dia. Ini ajaran Islam. Inilah inti ajaran Islam. Inilah ya pokok dan pangkal dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Inilah sebab ya disyariatkannya jihad ya sebab terjadinya mawakil peperangan-peperangan dari perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Tabuk sampai ekspansi-ekspansi Islam semuanya itu dalam rangka ini. Ya. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kullu lillah. Perangilah mereka semua sampai tidak ada lagi fitnah. Apa sih fitnah? Ah fitnah loh itu fitnah. Bukan. Sampai tidak ada lagi fitnah maksudnya kata Imam Ahmad. Sampai tidak ada lagi kesyirikan. Dan agar agama itu semata-mata hanya milik Allah semata. Ibadah itu semata-mata hanya milik Allah. Ini Islam. Ya. Baik. <clears throat> Sekarang kita lanjutkan. Wa bidzalika amarallah jami'an nas wa khalaqahum laha. Kepada prinsip inilah Allah perintahkan semua manusia kepada prinsip ajaran yang hanif ini. Allah perintahkan semua manusia. Wa khalaqahum laha dan Allah ciptakan mereka semua untuk itu. Ya dua hal. Yang pertama apa? Bahwa Hanifiyah itu diperintahkan oleh Allah. Dan dia juga merupakan tujuan diciptakannya kita. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita semua kepada ajaran yang hanif. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dan tidaklah mereka diperintahkan maksudnya semua manusia dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan untuk Allah ibadah tersebut hunafa di atas ajaran yang hanif apa itu hanif? Lurus di atas tauhid, ya, semata-mata menyembah Allah dan berpaling dari kesyirikan, yaitu dari peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud dengan ajaran yang hanif. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakat, menunaikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah dan itulah agama yang lurus. Jadi semua manusia ya itu diperintahkan kepada ini. Dari semenjak Adam sampai manusia yang terakhir nanti. Dan inilah Islam dengan pengertian yang umum. Ya. Itu perintah untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Adapun dalil bahwa ajaran yang halif ini merupakan tujuan diciptakannya kita, <clears throat> untuk diciptakannya manusia, adalah seperti yang dikatakan di sini oleh Syekh. Kama qala ta'ala sebagaimana yang Allah taala firmankan dari surat adz dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, katanya. Wa ma'na ya'buduni wahiduni. Dan yang dimaksud Kecuali untuk beribadah artinya kecuali untuk beribadah kepadaku. Yaitu mentauhidkanku. Jadi tujuan diciptakannya manusia ya itu untuk itu. Untuk apa? Untuk makan, untuk minum, untuk nikah, berketurunan. Kemudian sudah bukan. Melainkan untuk apa? Untuk suatu perkara yang agung, tujuan yang mulia, ya maksud yang besar ya tujuan diciptakannya saya antum dan kita semua itu adalah untuk beribadah tapi apakah maksud beribadah di sini oh yang penting saya sudah beribadah yang ini dengan tata cara Konghucu yang ini dengan tata cara Nasoro yang ini dengan tata cara ya Buddha Hindu saya sudah beribadah kemana pak ke kelenteng ibadah Nanti dia sudah menunaikan tujuannya. kan saya dikatakan kecuali untuk beribadah. Nah, belum. Karena ini maksud. Illa liya'budun ay yuwahiduni. Yaitu beribadah kepadaku saja. Mentauhidkanku. Maka orang yang beribadah kepada selain Allah. ya Kepada patung-patungnya, kepada Tuhan-Tuhannya. Atau dia beribadah kepada Allah. Tapi juga beribadah kepada selainnya dia beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada yang lain. Ini nggak disebut ibadah. Seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah dalam kitab yang lainnya, dalam Qaidul Arba, bahwa ibadah nggak disebut ibadah kecuali kalau dibangun di atas tauhid. Ibadah itu nggak disebut ibadah kecuali kalau dibangun di atas tauhid. Maka sholat nggak disebut sholat kalau nggak dibangun di atas tauhid. Puasa nggak disebut puasa kalau nggak dibangun di atas tauhid. Ya, zakat nggak dibangun, nggak disebut zakat kalau dibangun di atas tauhid. Haji nggak disebut haji kalau nggak dibangun di atas tauhid. Seperti apa membangun ibadah atas tauhid? Yaitu semata-mata mengharapkan wajah Allah saja. Jadi kalau kita sholat mengharap wajah Allah baru itu sholat. Ya, tapi kalau seorang yang sholat, ya, kemudian dia juga ya sholat kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka sholatnya kepada Allah itu ditolak. Ya. Kenapa? Karena hilang syarat at-tauhid dalam dirinya tadi. Hilang syarat tauhid dalam dirinya. Maka ini yang dimaksud dengan wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja, gitu loh. Kecuali untuk beribadah kepadaku saja. <clears throat> Wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid katanya. Dan perintah Allah yang terbesar ya, kan perintah Allah ini banyak ya apa yang paling besar? Dan perintah Allah yang paling besar itu adalah tauhid. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa semua nabi diutus dengan membawa ajaran ini. Ajaran tauhid. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jitanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat dengan rasulnya masing-masing Ya, sungguh kami telah mengutus untuk setiap umat ya, rasulnya masing-masing yang mereka menyeru beribadalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah peribadahan kepada selain Allah. Dan ayat yang lain banyak. <clears throat> Begitu pula kalau kita lihat kepada sirah Nabi kita Muhammad. Kapan diwajibkan sholat? <clears throat> Kapan? Di Mekah atau di Madinah? Diwajibkannya sholat. Hmm? Di Makkah ya. Di Makkah diwajibkan salat ya. Dan itu pada tiga tahun terakhir. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Dan tahun-tahun sebelumnya itu belum ada salat. Salat, salat merupakan rukun Islam. Waman tarakaha kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, menurut sebagian pendapat ulama kafir dia. Ya, meninggalkan dengan sengaja karena malas, batal Islamnya. <clears throat> Fattauhid ya, itu a'zam minas salat. Lebih agung, lebih besar dan lebih berat daripada salat. Tanggung jawab yang lebih besar daripada salat. Karena salat tidak diperintahkan kecuali tahun-tahun terakhir sebelum hijrah ya menjelang hijrah nabawiyah. Ya. Dan juga alasan-alasan yang yang lainnya. Maka perintah Allah yang paling besar itu tauhid. Al-Qur'an. Al-Qur'an seluruhnya dari surat Al-Fatihah sampai surat apa? An-Nas itu seluruhnya berisikan tentang tauhid. Kok bisa gitu? Iya. Karena Al-Quran itu nggak lepas pembahasannya dari tidak keluar dari tiga hal. Yang pertama perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan dari menyekutukannya. Seperti firman-Nya wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan ayat-ayat yang lainnya. Ini bahasan yang pertama. <clears throat> Atau dia berisikan tentang kisah cerita. Cerita tentang para nabi yang mengajak kaumnya kepada tauhid dan kaumnya antara yang membangkang dengan yang menyambut seruan nabinya. Dan apa yang mereka terima di dunia dan apa yang mereka terima di akhirat. Dari kesenangan di dunia atau musibah bencana atau kesenangan di akhirat atau azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini topik yang kedua. Nah ini yang kedua ini jaza tauhid, balasan atas tauhid. Untuk orang yang menyambutnya mendapatkan kebahagiaan, untuk orang yang meninggalkannya mendapatkan hukuman. Yang ketiga, ahkam, hukum. Hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat. Begitu pula bab-bab muamalah, hukum nikah, hukum tolak, hukum jinayat, ya, hukum waris, dan yang ketiga ini konsekuensi dari tauhid. Jadi Al-Quran seluruhnya itu tauhid. Makanya a'zam ma Allah bih. Perintah Allah yang paling besar. Perintah Allah yang paling agung. Ya, itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wahwa tauhid itu adalah katanya Qala ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu pengertiannya menunggalkan Allah dalam peribadahan. Ya, menunggalkan Allah dalam peribadahan atau memurnikan ibadah untuk Allah atau memperuntukkan ibadah hanya bagi Allah. Itu tauhid. Ya, karena sumbernya dari wahada yuwahidu tauhidan. Itu menjadikan satu. Dari sebelumnya mungkin berbilang, kemudian disatukan hanya untuk Allah. Makanya ketika orang musyrikin, ya orang musyrikin ini menyekutukan Allah Azza wa Jal. Mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah Azza wa Jal. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak agar ibadah itu hanya diperuntukkan bagi Allah. Apa kata mereka? Haja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadala la syai'un Apakah sesembahan itu hanya satu? Tak boleh kita beribadah kepada ini, ini, ini, ini, itu. Harus memperuntukkan ibadah hanya untuk Allah. Ini menunjukkan bahwa orang musyrikin paham ajaran Nabi kita Muhammad. Dari situ mereka menolak. Mereka bilang, inna hadala la syai'un ujab. Ini ajakan yang ajaib. Kata mereka. Begitu pula dalam ayat yang lain Allah mengatakan Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, mereka sombong, tak mau menolak. Maka mereka berargumen, mereka bilang, A'inna latariku alihatina majnun? Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan yang lain? Ya. Kemudian menyembah Allah saja. Hanya untuk mengikuti kemauan penyair gila yang dimaksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari argumen mereka ini diketahui bahwa orang musyrikin itu paham ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya mereka menolak. Makanya mereka menolak. Jadi itu tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu bukan ya percaya kepada Allah atau meyakini Allah yang menciptakan alam semesta, yang memberi rezeki. Ya. Tauhid di sini itu lebih spesifik maknanya, ya, yaitu memurnikan ibadah atau memberikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jelas ya? Dan tauhid itu tiga. Dalam pengertian umumnya tiga. Yang pertama tauhid rububiyah yaitu apa? Meyakini bahwa Allah yang menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta segala isinya. Tapi bukan untuk tauhid rububiyah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, bukan? Karena sebagaimana tadi sudah diketengahkan, ini sudah ada dalam fitrah manusia. Ya, Rasulullah diutus untuk tauhid jenis yang kedua, yaitu yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Yaitu yang artinya ini ifradullah bil ibadah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang ketiga yang disebut dengan tauhid al-asma'i was sifat yaitu meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Itu singkatnya. Jadi perkara terbesar atau perintah Allah terbesar itu adalah tauhid dan ini pengertiannya. Ya, ifradullah bil bil ibadah. Wa ma naha anhu asyirk. Maka kalau larangan Allah terbesar itu tauhid atau perintah Allah terbesar itu tauhid, maka apa larangan Allah yang terbesar? Lawannya. Apa lawan tauhid? Yaitu kesyirikan. Maka dikatakan di sini wa manaha anhu asyirk dan larangan Allah yang terbesar adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Apa itu syirik? Kesyirikan dijelaskan di sini yaitu da'watu ghairi ma'ah. Yaitu di saat kamu beribadah kepada Allah, kamu masih beribadah kepada selain Allah. Ini yang dimaksud dengan kesyirikan. Di saat kamu masih sholat untuk Allah, kamu juga masih, kamu juga sholat untuk kuburan. Kamu bernazar untuk Allah, kamu nazar juga untuk makam. Ini syirik. Di saat kamu takut kepada Allah, kamu juga memberikan rasa takutmu kepada selain Allah. Di saat kamu berharap kepada Allah, kamu juga memberikan rasa harapmu untuk selain Allah. Yaitu memalingkan salah satu dari macam-macam ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan asyik. Qala wa dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya ya, dalil bahwa yang bahwa perintah Allah yang terbesar adalah tauhid dan larangan Allah yang terbesar adalah syirik adalah firman Allah taala yang terdapat dalam surat Nisa ayat 36 wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan ancaman-ancaman serta keterangan-keterangan tentang jeleknya dan buruknya kesyirikan itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Lebih besar daripada kezaliman apapun. Ya. Apa yang paling besar? Orang kita sekarang korupsi sampai dibuat KPK. Sampai KPK sendiri juga diawasi agar jangan sampai korupsi. Ya. Dan seterusnya. Itu bukan apa-apa. Ya, kalau korupsi kezaliman. Ya mencuri, ya mengambil harta orang. Begitu pula sewenang-wenang terhadap orang lain ini kezaliman. Tapi kesyirikan adalah bentuk taaddi ya kesewenang-wenangan terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. <clears throat> Jam berapa zuhurnya? Apa dia? Duhurnya jam berapa? Kita skor dulu ya. Nanti kita lanjutkan Pak Masih kuat nggak? Ada duhur ya. Ya, nggak ada makan siang loh. Ya. Insya Allah selesai insya Allah. Kita ambil setengah, salah setengah. Tapi kalau caranya kayak begini. Tapi kalau terlalu dikupas, ini di pondok-pondok sebulan baru habis. Ini cuma pengen ngambil dua hari aja. Dan insya Allah sampai maksudnya. Itu yang penting. Yang sebulan juga nggak ngerti juga isinya. Oh Tayyib ya. saya cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Jazakumullah